Kalau sudah sampai kepada kita keterangan tentang apa yang tadi daripada pengetahuan tentang tauhid rububiyah yang dimiliki oleh kufar Quraisy yang mana pengetahuan itu saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam dia harus sampai kepada tauhid yang hak tauhid yang sesungguhnya yaitu tauhid uluhiyah penghambaan dirinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala doanya tawakalnya minta dihindari dari mudarat minta datang manfaat minta beri rezeki minta disehatkan minta segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala sabarnya hanya karena Allah eh, yakinnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapnya hanya kepada Allah, maka ketika itu seseorang telah sampai kepada tauhid uluhiyah, tauhid yang sesungguhnya. Dan tauhid uluhiyah inilah yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah. Inti daripada tauhid. Yang mana kalau intinya itu kita dapatkan, mesti dia mencakupi yang Karena tidak akan mungkin orang sampai kepada la ilaha illallah secara benar kalau dia tidak memiliki kebenaran di dalam tubuh dia. Maka orang yang betul-betul mengerti makna la ilaha illallah dia tahu benar bahwa tidak akan ada satupun program ibadahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Itulah makna la ilah Dan berulang-ulang kali Allah dalam Al-Quran mengatakan la ilaha illa huwa. Tidak ada yang diibadati kecuali dia. Berulang-ulang. Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Walaupun bukan la ilaha illallah, dalam la ilaha illallah juga ada. Fa'alakannahu la ilaha illallah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang diibadati kecuali dia, tidak ada yang diibadati kecuali dia. Itu adalah puncaknya tauhid yang kalau orang telah memenuhi puncak tauhid itu pasti yang jenjang sebelumnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, kenapa orang Quraisy ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau? Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang Quraisy apa apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau mereka mengucapkannya. Bersamaan dengan pengakuan mereka yang tadi. Karena mereka tahu kalau la ilaha illallah diucapkan, maknanya seluruh tempat berdoa habis. Kecuali hanya kepada Allah. Seluruh perantara-perantara habis. Hanya kepada Allah satu-satunya. Seluruh tempat kita mengharapkan bantuan. Seluruh tempat kita mengharapkan manfaat mudarat hilang Kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Yang itu yang selama ini mereka kerjakan. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka tahu apabila itu diucapkan. Berarti hilang kubal, Hilang mana? Hilang lata. Hilang uzza. Hilang seluruh berhala-berhala yang jumlahnya 360 buah di sekeliling Ka'bah itu. Hanya kepada Allah satu-satunya. Maka orang Quraisy bingung. Mereka mengatakan ketika Rasulullah mendakwakan la ilaha illallah kepada mereka dan mereka paham apa makna la ilaha illallah itu. Tidak ada tempat menyembahkan mempersembahkan ibadah, tidak ada peribadatan yang hak kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Mereka bingung sampai saya berkata, "Aja'al al aliyata ilaha wahida?" Muhammad ini mau menjadikan semuanya hancur hanya kepada yang satu saja. Bagaimana mungkin itu terjadi? Wong sudah rame-rame kayak gini nggak beres juga permasalahan. Kenapa? Muhammad ingin menghancurkan semuanya. Tidak ada lata, tidak ada uzza, tidak ada marah, tidak ada hubal, tidak ada isah, tidak ada na'ilah. Tidak ada seluruh-seluruh yang diibaratkan di sekeliling Ka'bah itu semuanya habis. Tidak boleh kita mengambil perantara dari mereka. Tidak boleh kita berharap berkah dari mereka. Tidak boleh kita lagi amsok di depan mereka. Menentukan apakah kita akan pergi atau tidak sahabat. Habis semuanya hanya kepada Allah saja. Apa ini kerjaan Muhammad? Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha Namun di zaman kita sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah namun tidak tahu maknanya. Sehingga ucapan mereka la ilaha illallah, perbuatan mereka menyelisihi la ilaha. Banyak umat sekarang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak tahu makna yang dia ucapkan. Maka berkata salah seorang ahli tauhid yang pernah saya dengarkan, "Hai kaum muslimin, menangislah anda di mana Abu Jahal lebih paham makna la ilaha illallah daripada anda. Abu Jahal lebih paham makna la ilaha illallah daripada dirinya. Karena Abu Jahal tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dia harus memurnikan seluruh ketaatannya hanya untuk Allah semata. Seluruh ibadahnya, persembahannya, kurbannya, nazarnya, takarrubnya hanya untuk Allah tidak boleh kepada yang lain. Sehingga dia tidak mau mengucapkannya karena dia paham maknanya. Lalu itulah kenapa la ilallah menjadi jurang pemisah antara tauhid dan syirik. Kalau kita paham ini nampak benang pemisahnya. Kenapa la ilaha illallah menjadi pemisah antara kufur dan tauhid? Antara iman dan kufur, antara Islam dan non Islam. Kenapa la ilaha illallah menjadi pemisahnya? Karena la ilaha illallah adalah inti daripada tauhid yang kalau kita tidak datangi itu datangkan itu dengan segala makna yang diinginkannya maka kita bisa saja telah melanggar ketentuannya orang yang kata-katanya berbeda dengan apa yang dia lakukan mana yang lebih dipegang katanya atau perbuatannya kita lah selaku manusia ada orang mengatakan saya begini tapi pekerjaannya tidak begitu yang kita pegang yang mananya perkataannya atau perbuatannya saya nggak mencuri, Pak. Tapi kenyataan kita yang melihatnya dia mencuri. Karena kita ngintip dari belakang lemari. Ucapannya berbeda dengan apa yang dia katakan. Ucapannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tentu yang kita pegang adalah perbuatannya. Ini juga yang ada dalam syariat Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia melakukan syirik yang dipegang itu kesyirikannya, bukan ucapannya. Sampai dia tobat daripada syirik tersebut. Sampai dia menjadikan dirinya murni hamba Allah. Seluruh ibadahnya hanya untuk Allah dan dia tidak berikan kepada sesuatu selain Allah. Mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini bermanfaat daripada tamam pembahasan tauhid. Dan waktu yang tersisa sebagaimana biasa kalau ada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat memiliki pertanyaan dan saya memiliki jawabannya maka kita akan jawab insyaallah taala. tanpa keyakinan orang tidak akan melakukan sesuatu. Karena mereka meyakini batu itu mujarab sehingga mereka rela untuk melakukan hal yang seperti itu. Duduk bersama-sama pegang air putih, celupkan batu ular Mampu menyembuhkan seluruh penyakit. Subhanallah. Pak pelajar dokter itu tahunan, Pak pelajar penyakit, bagaimana solusinya, dari mana datangnya, bagaimana tindak-tindakannya, antisipasinya, apa obat-obatnya, apa makanan yang bisa di, di tahunan dan ratusan juta uang keluar. Maka hal-hal yang seperti ini adalah hembusan syaitan. Kata orang, sesuatu yang salah kalau ketepatan benar satu, dia akan merebak menjadi seribu. Tapi kalau yang benar, yang benar itu ada seribu, belum tentu merebaknya satu. Maka cerita adanya orang yang sembuh dari anak kecil ini menyebar kemana-mana. Sehingga menjadikan orang ramai datang. Katanya yang hadir itu sampai 10 ribu setiap hari. 50 juta. Gimana Pak? 50 juta hari. Hanya dengan mencelupkan. Hmm. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dengan yang bukan yang lain mencelupkan? Misalnya, saya yang datang sana, saya pegang batunya. Anak kecil kamu sana, kamu cetak sana, biar saya yang jalan. Saya yang celupkan batunya. Manjur enggak Mau nggak orang? Nggak mau, karena bukan batunya. Yang mereka yakini itu bukan batunya, tuh yang anak kecilnya itu tadi. Paham? Kita harus jeli melihat keyakinan mereka tentang adanya kemampuan luar biasa pada jiwa anak ini yang menyatu dengan batu. Ya kalau cuma batunya, kan bisa pakai gunting, tidak perlu tangannya dicelupkan kan? Awas sana, kamu kan nggak bisa jalan, minggir dulu kita nonton aja, biar saya nyelupkan. Nah, bapaknya nyelupkan kemana-mana. Kita itu sebenarnya. Nah keyakinan inilah yang harus dirubah. Orang kalau sudah orang kalau sudah yakin dia bisa melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehatnya. Orang kalau sudah yakin orang melakukan sesuatu yang bisa bertolak belakang dengan akal sehatnya. Hanya batu yang dicelupkan ke air mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Akal manusia mana yang bisa menerimanya? Ya. Oleh karena itu Ikhwan wa rahimani rahimakumullah. Orang yang bertauhid sulit akalnya dipengaruhi manusia. Karena dia akalnya berada pada jalur yang benar. Akalnya berada pada jalur, jalur yang benar. Wong anak itu cacat, dia aja tak sembuh-sembuh. Masuk akal kan? Kalau memang sangat manjur dan mujarab, dia punya batu dengan celupan tangannya dalam satu jam dia bisa sembuh karena dia yang paling banyak obatnya di sana. Oh dia sampai sekarang lumpuh. Entah bertolak belakang kayak pemikiran kita. Kalau saya gitu cara berpikir. Kalau memang dia bisa memberikan kesembuhan, batunya itu betul luar biasa. Oh dia yang pertama kali saya dong. Hah? Dia, dia sendiri sakit. Hah? Wallahu jadi manusia itu tadi kalau sudah yakini aneh-aneh, ya. Dan kalau sampai orang itu meyakini betul-betul anak ini yang menyembuhkan itu syirik. Sampai dia betul-betul meyakini anak ini yang menyembuhkan itu syirik. Wallahu a'lam. Nah, apa mungkin ada pekerjaan setan yang menampakkan dipakul itu? Bisa jadi. Jadi kalau kita nampakkan, jadi setan itu akan menyesatkan suatu kaum begitu jadi setan itu berfungsi. Mungkin sebagian ada yang disiapkan <clears throat> oleh setan. Iya. Gitu kan. Karena dulu pernah juga kejadian sekitar tahun 60-an dulu itu di Toronto hmm. itu si Tar Tar namanya itu pasti sama saya dengan itu itu dia dengan air mengobati orang sehingga orang itu kota turun itu masih ada juga ramainya orang itu berapa iya. jadi saya ingat itu yang kejadian ini sama pelajaran itu sekarang putarnya udah siap ya udah udah diblokir aja akhirnya oleh karena ditutup karena uh, apa namanya dalam menimbulkan kemacetan dan pokoknya yang apanya uh, eh, efek sampingnya tidak besar gitu. Hmm. jadi duit sudah terkumpul sudah terkumpul di situ banyak kalau itu berkelanjutan anak ini bisa disembah orang kalau ini bisa berkelanjutan dibiarkan itu bisa karena kabarnya sekarang yang datang dikawal polisi Allah Hmm. Nah, tadi saya kan nah, dalam masalah apa yang tak dalam dakwah ini Inti dakwah syaitan itu adalah mengajak manusia kepada kesirikan. Setelah itu mengajak manusia kepada kebidahan. Kalau tidak bisa juga dia mengajak manusia kepada dosa-dosa besar. Apakah itu memang tingkatan-tingkatan dosa dosa Kalau tingkatan dosa, kita tidak tahu berapa frekuensinya. Tetapi kenapa dilakukan itu oleh syaitan? Karena melihat kesusahan orang untuk bertaubat. Orang kalau sudah terjemah ke dalam syirik, susah dia bertaubat. Orang kalau sudah terjemah ke dalam bid'ah, susah untuk keluar dari bid'ah. Sehingga walaupun volumenya kecil sebenarnya secara ukuran, kalau itu terus menerus dan orang tidak mau keluar itu lama-lama dia akan menjadi besar. Jadi tidak ada juga keterangan bahwa bid'ah itu itu misalnya dosanya 500 kalau kalau kalau dosa besar itu hanya 200 sehingga kita mengatakan bahwa dosa dosa dosa berbuat bid'ah itu jauh lebih besar daripada dosa berbuat dosa-dosa besar misalnya kita tidak berani mengatakan seperti itu ya karena tidak ada keterangan bahwa volume besarnya volume dosa itu seberapa kita tidak tahu tetapi kenapa syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia ke bid'ah dulu dibanding ke maksiat dulu? Ya. Karena orang yang berbuat maksiat dia sadar dia salah. Tanyakan pemabuk-pemabuk jalanan. Tanyakan kepada para koruptor. Tanyakan kepada mereka, mabuk itu bagus atau enggak? Dosa atau enggak? Dia mengatakan dosa. Tanyakan kepada koruptor, korupsi itu dosa apa? Dosa. Sehingga ketika mereka ingin berusaha untuk menang lagi, semua semua slogannya ingin memberantas korupsi. Karena dia tahu korupsi itu salah. Iya. Tapi tidak begitu halnya dengan bid'ah. Orang sulit keluar daripada jeratan bid'ah karena dia merasa apa yang dilakukan adalah sedang mendekatkan dirinya kepada kepada Allah. Makanya seperti itu. Tapi volume dosa kita tidak tahu. Volume dosa kita tidak tahu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan dan nasihat Ustaz tentang adanya di kalangan pelajar dan masyarakat kita yang apabila mereka kehilangan sesuatu seperti handphone, uang, cincin, benda-benda barang tersebut, mereka membuat kunci diikat di dalam Al-Quran. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan menyebutkan nama yang hadir di situ. Apabila benar, maka Al-Qurannya berputar. Itu namanya khurafat sebuah keyakinan yang salah dan merupakan pintu kesyirikan. Pintu daripada kesyirikan. Kita sedang mempercayai sesuatu yang tidak ada keterangan daripada kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dilihat daripada kacamata akidah yang akan menggerakkan itu bukan malaikat, bukan Allah, syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ditipu kita dengan cara memanggil setan itu pakai Al-Qur'an. Sehingga orang akan merasa, wah ini baik. Karena pakai Al-Qur'an bukannya pakai yang aneh-aneh kan gitu. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini orang akan menggolongkannya ilmu putih. Ilmu putih orang akan menggolongkannya halnya dengan orang-orang yang berpuasa sekian puluh hari di luar Ramadan. Kemudian harus sholat tahajud sekian puluh hari, tak boleh putus-putus. Kemudian harus begini, harus begitu. Baru dia bisa melihat sesuatu dari jarak jauh. Dia inginkan sesuatu itu. Orang mengira bahwa dia mendapatkan menginginkan sesuatu dari jarak jauh itu karena kesolehannya. Karena dia telah sholat tahajud sekian lama, berpuasa sekian lama, berinfak ini dan itu dan segala macam sholat sekian lama, baru dia memiliki kemampuan yang lebih daripada manusia biasa. Dan ini kata mereka, cara-cara seperti ini adalah ilmu putih. Ini lebih berat. Karena orang tergiur bahwa cara menghasilkannya dengan sholat tahajud. Cara menghasilkannya dengan puasa. Cara menghasilkannya harus dengan begini, begini daripada ketaatan. Tapi itu sebenarnya dijadikan senjata oleh syaitan untuk menjadikan orang berbuat syirik yang seperti ini. Disusupkan kesyirikan bersama dengan Al-Quran. Disusupkan kesyirikan bersama dengan puasa. Kita kalau ingin membaca Al-Quran, kita kalau ingin mau tahajud, kita kalau ingin berpuasa, wajib keinginan kita, niat kita, agar kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah, udah lagi itu. Dia ingin mendapatkan ilmu tembus pandangnya tadi dia ingin mendapatkan ilmu bisa buka kunci hanya dengan menghembus buka kunci. Dengan puasanya, dengan sholat tahajudnya, berarti dia telah melakukan kesyirikan, niatnya sudah salah. Tetapi yang seperti ini dianggap apa? Dan itu yang paling marak sekarang, ya kini orang. Orang kiai kalau sudah pakai serban, pakai jubah itu sudah hilang. Karena kesolehannya, karena kiainya, karena walinya, cukup dengan menggerakkan sedikit tangan, hilang bisa sampai lagi ke negeri lain nah, mana ada manusia yang seperti ini? tapi diyakini orang karena kesolehannya dia orang yang taat kepada Allah orang dekat kepada Allah dia bisa begitu bisa begini itu dinamakan orang yang mengikuti dia dan yang hitam sama-sama dan ini lebih parah kenapa kalau ilmu hitam orang tahu lah nggak benar itu masa masa mempelajari dengan cara membunuh orang seperti dukun yang ada di Sumatera Utara dulu dukun AS, mendapatkannya dengan cara membunuh orang, meminum darahnya, meminum lendir keluar dari mulutnya ketika dia terbunuh. Itu orang tidak mau. Tetapi yang yang begini ini orang banyak mau nih. Karena orang merasa ini jalan kebaikan. Makanya lebih parah ini. Ilmu putih dengan cara yang seperti ini lebih lebih sesat daripada ilmu hitam. Karena dia mengelilingi orang melalui bungkusan kebenaran. Ada bisnis yang yang disebut dengan MLM, multilevel marketing. Bagaimana pendapat Ustaz? Mereka mengatakan bahwa produknya ada sertifikat halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Masalah MLM bukan masalah produk. Kalau produknya <clears throat> asal produknya halal, maka dia halal. Dari bahan-bahan yang halal dia halal. Tidak perlu yang menjualnya orang Islam atau bukan orang Islam. Asal bahan-bahannya berasal dari suatu yang haram, dia haram. Tidak perlu yang menjualnya orang Islam atau bukan orang Islam. Tapi MLM ini pembicaraannya lebih kepada sistem perdagangannya itu benar atau tidak. Ya. Kalau yang ditanyakan produknya, maka itu kembali kepada pengetahuan para ahli di dalam barang ini produknya berasal dari bahan apa saja. Kalau berasal dari bahan-bahan yang haram maka dia haram. Dan kalau berasal dari bahan-bahan yang halal maka dia halal. Dan kalau kita tidak tahu kita cukup membaca di komposisinya barang ini halal sudah cukup. Karena orang yang tidak tahu dia belum jatuh kepada yang keharuman sampai dia tahu barang itu benar-benar berasal dari yang haram. Allah a'lam. Silakan. Ya, Pak. Baik tasyahud awal dan tasyahud akhir. Apakah ada keterangan bahwa tasyahud awal hanya sampai di sini, tasyahud akhir sampai habis? Itu tidak ada keterangannya. Oleh karena itu, bacaan di tasyahud awal sama dengan bacaan tasyahud akhir. Sama dengan bacaan tasyahud akhir. Maka kita baca, kalau kita ingin baca sampai sampai solawat, nggak apa-apa. Kalau kita ingin berdoa pun tidak jadi masalah. Tidak ada keterangan perbedaan antara tasawuf awal dari sisi bacaan ya dengan tasawuf akhir. Ada orang yang mengatakan bahwa tasawuf awal hanya sampai sampai sampai selawat ya, sampai selawat. Setelah selawat nggak boleh dilanjutkan, harus berdiri lagi butuh keterangan yang jelas dari hadis Nabi Muhammad hanya sampai di situ dan itu tidak ada. Oleh karena itu kita mengatakan tidak ada perbedaan. Maka kalau kita lagi tasyahud, kita temukan tasyahud awal, kita temukan imam panjang, belum lagi berdiri, lanjutkan dengan doa-doa. Lanjutkan dengan dengan doa-doa. Sampai kita menemukan dalil yang jelas bahwa Nabi mengatakan tasyahud awal hanya sampai di sini bacaannya dan yang kita tahu dari para ahli hadis tidak ada itu keterangan itu. Oleh karena itu sama antara syawal dan salah itu bacaannya sama. Kemudian sholat yang dua rakaat, apakah duduknya seperti duduk tahiyat awal atau tahiyat yang terakhir? Tahiyat awal itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa agamanya iftirash. Tahiyat akhir itu dalam bahasa agamanya tawarruk, tawarruk. Tahiyat yang terakhir. Apakah duduknya iftirash atau duduknya tasyahud. Apabila kita membaca masalah-masalah e, pembahasan ini dalam dalam pembahasan fikih, kita akan menemukan dua pendapat ulama. Pendapat Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i mengatakan duduknya duduk seperti duduk yang terakhir. Duduk tahiyat yang terakhir, tawarruk. Dengan alasan bahwa duduk tawarruk adalah duduk tahiyat yang setelahnya ada salam. Yang setelahnya ada salam. Jadi Imam Syafi'i memandangnya dari sudut bahwa setelah tahiyat ini salam. Kalau seperti ini keadaannya, di dalam sholat-sholat fardu, tahiyat yang setelahnya ada salam, tawarung atau istirahat? Tawarung. Berarti tawarung juga. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak tawarruk tapi iftirash. Karena jumlahnya hanya dua rakaat. Jumlahnya hanya dua rakaat, maka dilakukan cara duduknya seperti sholat-sholat yang di rakaat yang kedua. Seluruh sholat yang di rakaat yang kedua eh, duduknya adalah istirahat. Ini rakaat yang kedua, bukan rakaat yang keempat. Kita baru duduk tawaruk apabila rakaatnya empat dengan dua tasyahud. Kata mereka bahwa kenapa kita istirahat? Karena kita di rakaat yang kedua. Setelah itu salam. Dan seluruh soal yang rakaat yang kedua itu dulunya istirahat. Kecuali kalau dua kali kita punya salam, ya yang pertama kita istirahat, di kedua kita tawaruk. Karena ini hanya dua maka itu itu dalam pendapat fikih. Pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah bagaimana masalah ini ada di zaman Rasulullah SAW dan bagaimana Nabi melakukannya. Kalau kita bertemu bagaimana Nabi melakukannya, maka batal seluruh pendapat manusia. Kita ambil pendapat manusia yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan, di dalam riwayat Imam Nasai diterangkan bahwa Rasulullah sholat subuh dalam keadaan duduk iftirash. Rasulullah sholat subuhnya duduknya iftirash duduk seperti duduk tahiyat yang pertama menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i lemah dalam masalah ini pendapat Imam Syafi'i lemah dalam masalah ini oleh karena itu kebanyakan para syawafi orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i duduknya adalah tawarruk nah, karena telah bertemu riwayat ada di dalam riwayat Imam Nasai bagaimana duduknya Nabi SAW ketika tahiyat pada surat subuh diterangkan bahwa Nabi duduknya iftirash seperti duduk yang dari empat orang. Maka seluruh yang seperti sholat subuh itu duduknya adalah iftirash. Wallahu a'lam. Mana yang kita ambil? Gitu, selama ini kita duduk Tadi hadis Nabi telah kita bacakan. Iya loh. Hadis Nabi kita kita terangkan bahwa di dalam hadis Nabi riwayat Imam Nasai terangkan Nabi sholat sholat subuhnya istirahat. Sholat subuh kan dua rakaat iktiras Mana Bapak pilih? Ini pendapat Nabi, ini pendapat Imam Syafi'i. Mana yang dipilih? Tidak begitu pemahamannya. Imam Syafi'i sendiri berkata, Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau ada yang pendapatku yang ternyata berbeda dengan hadis Nabi, buang pendapatku dari Imam Syafi'i. Buang kata Imam Syafi'i sendiri memesankan. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, buang. Ambil hadis Nabi karena itulah mazhabku. <laughs> Kita serahkan. Kalau mereka melakukannya karena tahu, kita serahkan kepada Allah. Permasalahannya kita tahu bahwa ada riwayat dari Imam Nasai menerangkan Rasulullah duduk duduknya iftirash. Maka kita selaku pengikut Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal bahwa manusia mengamalkannya berbeda, perihal bagaimana manusia mengamalkannya berbeda, itu tentu Bukan kewajiban kita mengikuti manusia, tapi kewajiban kita adalah mengikuti apa yang kita ketahui datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja lebih banyak orang yang salah dibanding orang yang benar itu itu satu hal yang tidak mustahil. Itu satu hal yang tidak mustahil. Sebagaimana sekarang susah mencari orang yang tidak korupsi dibanding orang yang korupsi. Lebih banyak yang berjilbab yang, yang tidak berjilbab dibanding berjilbab. Itu tidak mustahil. Lebih susah mencari orang yang amanah dibanding orang yang tidak amanah. Maka kita katakan bahwa bisa saja yang benar itu lebih sedikit orang yang mengamalkan. Itu bisa. Apalagi kita di akhir zaman. Terlepas dari semua itu, Imam Syafi'i adalah manusia. Imam Syafi'i adalah manusia. Dan sebagai seorang manusia tentu mempunyai titik ilmu dan tentu memiliki kelemahan Bukan berarti kita mengatakan kita lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Akan tetapi telah bertemu riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam nasai dan Imam Nasai di bawah Imam Syafi'i hidupnya. Di bawah Imam Syafi'i hidupnya. Setelah Imam Syafi'i baru datang generasi Imam Bukhari, Imam Nasai dan yang lainnya. Mereka bertemu riwayat yang mungkin tidak bertemu oleh Imam Syafi'i. Bahwa Nabi Muhammad duduknya ketika sholat subuh adalah Iftirash berarti kita duduk iftirash. Karena telah sampai kepada kita keterangan bahwa hidup Nabi Muhammad itu iftirash. Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis, Sampakan pendapatku, ambil hadis itu karena itulah mazhabku. Imam Malik berkata, Imam Malik. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, karena Imam Malik tinggalnya di kota Madinah, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad, beliau berkata, seluruh pendapat manusia Seluruh pendapat manusia boleh diterima, boleh ditolak kecuali yang ada dalam kuburan ini. Sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan pendapat saya, pendapat siapapun boleh ditolak, boleh diterima. Kecuali pendapat yang ada di dalam kuburan ini, yaitu menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad. Tidak boleh ditolak, wajib di, diterima. Banyak sekali memang ketika kita berbicara dengan para kaum muslimin yang cinta kepada Imam Syafi'i dan kita mencintai Imam Syafi'i. Kita mencintai Imam Syafi'i. Jadi salah dengan Imam Syafi'i. Perkataannya itu seolah-olah menggambarkan bahwa Imam Syafi'i tidak pantas untuk disalahkan. Kemudian ada yang lebih keras lagi. Jadi kamu lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Kita tidak tidak seperti itu permasalahannya. Manusia tentu memiliki titik batasan dan tidak mungkin ada manusia setelah para nabi dan para rasul seluruh perkataannya benar sehingga tidak boleh di diselisihi tidak boleh diselisihi itu tidak mungkin dan Imam Syafi'i sendiri berpesan seorang ulama terkenal bernama Imam Nawawi adalah seorang ahli dalam mazhab Imam Syafi'i sehingga dia memiliki buku yang sangat besar berjudul buku Al-Majmu' itu adalah buku yang paling hebat dalam mazhab Imam Syafi'i karena Imam Nawawi. Dia berulang-ulang kali, Imam Nawawi berulang-ulang kali mengatakan di dalam beberapa hadis, dia beliau ahli hadis, Imam Nawawi ahli hadis. Dalam dua hadis yang ternyata hadis itu bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan di dalam syarahnya bahwa sebenarnya dalam masalah ini berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi sengaja kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i dan kita kembali kepada hadis karena itu adalah perintah dari Imam Syafi'i. Karena itu adalah perintah dari Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Ya tadi yang saya tanyakan bisa. Kalau umpama eh, yang sholat empat rakaat itu satu salam gimana Ustaz? Satu satu satu Duduknya gimana? Ikhlas. Iya. Yang satu salam ikhlas. Saya setiap bangun untuk melaksanakan sholat subuh, saya menyetel alarm karena saya takut tidak bisa bangun di waktu sholat subuh untuk berjamaah. Bagaimanakah itu Ustaz? Itu namanya usaha. Usaha untuk bangun. Sama halnya usaha tersebut dengan kita mengatakan kepada ibu kita, Bu, kalau nanti saya terlambat, tolong bangunkan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Yang satu minta tolong kepada ibu. Hah? Satu lewat dan mungkin lewat alarm lebih pasti. Karena ibu kita bisa tertidur, alarm tidak bisa <laughs> tertidur. Habis baterai paling. ya kan? Jadi itu usaha untuk bangun sholat subuh. Usaha. Sebagaimana usaha kita untuk yang lainnya. Ya. Nah, boleh, insya Allah ta'ala tidak jadi masalah. Bolehkah mentakwil sifat Allah seperti istiwa itu berarti kaulah atau tangan Allah masuk kekuasaan? Bukan harusnya itu paling tahu kebenaran dan paling cinta terhadap makhluk tetapi kenapa apa anda masih buruk terhadap orang tua saudara mereka susah kalau diajak pergi mengaji bagaimana hal tersebut terhadap pengakul akhlak tadi belum sempurna iman masalah tauhid istiwa istaula dan yang lainnya mungkin terlalu panjang untuk kita bahas karena tidak tidak tidak bahas maaf nanti kalau mau bertanya silahkan langsung kita ambil pertanyaan yang ke yang bawahnya. Bukankah ahlu sunnah itu paling tahu kebenaran dan paling cinta terhadap makhluk? Tetapi kenapa akhlak anak masih buruk terhadap orang tua, saudara? Mereka susah kalau diajak pergi mengaji. Bagaimana hal itu tersebut Ustaz? Apakah buruknya akhlak berarti belum sempurnanya iman? Kalau tahu akhlak kita buruk itu sudah kemajuan. Kalau tahu kita bahwa akhlak kita buruk, apalagi kepada orang tua, maka yang harus kita lakukan mati-matian adalah memperjuangkan akhlak kita tidak buruk. Agar akhlak kita tetap baik kepada orang tua. Ya. Dan kalau kita tahu akhlak kita buruk kepada orang tua dan masih kita pertahankan, kita yang salah. Apakah akhlak buruk menunjukkan iman kurang kurang apa tadi? Kurang sempurna? Iya. Ya. Karena amalan adalah bagian daripada iman. Ketika kita melakukan sebuah poin kesalahan, ngomong ke orang tua kasar, kita telah melanggar poin-poin iman sehingga iman kita menurun. Setiap maksiat yang kita lakukan membuat iman kita apa? Turun. Setiap ketaatan yang kita lakukan membuat iman kita naik. Dan kalau kita memiliki akhlak yang buruk, apalagi kepada orang tua, waliyahubillah, Sulit orang yang, yang akhlaknya buruk kepada orang tua akan mendapatkan kehidupan yang nyaman di permukaan bumi. Siapapun dia. Kita akan temukan kehidupan yang selalu sempit, susah. Dan karena dia tidak mendapat berkah dari ketaatannya kepada orang tuanya. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai orang tua. Untuk orang tua itu Al-Quran mengatakan wala takullahuma Jangan katakan kepada orang tua uf. Uf itu adalah kalimat yang paling rendah dalam bahasa Arab menunjukkan ketidaktahuan dengan adat yang tidak baik. Ya, menunjukkan ketidaksukaan. Ada orang tua berarti uf. Artinya, ah, aku nggak nggak mau yang seperti itu. Tapi dia mengatakan uf. Hanya itu saja dilarang oleh syariat. Bagaimana kalau kita mengatakan kepada orang tua, ya ngajilah ya, ayah masih bodoh. <laughs> Itu lebih daripada uf. Yang uf saja tidak boleh. Kalau dalam bahasa kita, dalam dalam realita kehidupan kita, menunjukkan ketidaksukaan dengan dengan ungkapan yang paling kecil adalah ah. Tahu kan? Bahasa Nah, mencapai, Mencapa. Itu menunjukkan ketidaksukaan kita kepada sesuatu. Yang seperti itu tidak boleh kata Al-Quran kepada orang tua kita. Bagaimana mungkin kita kemudian mendakwahi orang tua kita dengan bahasa yang kasar? Mengajaknya mengaji dengan cara mengajak yang kasar. Yuk ya, supaya ayah itu hilang kebodohan-kebodohan ayah hari kita mengaji. Tidak boleh seperti itu. Ayah itulah Orang kayak kayak seisuk ya nggak ikuti. Orang kayak seisuk kan ada apa? Pak ya. ikut yang badal gini ya. Biar terbuka lu pikiran ayah tuh. La ilaha illallah. Tidak pantas seorang anak yang seperti itu kepada orang tuanya. Karena mengatakan kepada orang tua terlarang. Terlarang oleh Al-Quran. Maka akhlak kita harus, harus baik. Kepada semua orang, terutama kepada orang tua sudah berdakwah dengan bahasa lembut, akhlak yang lembut, belum tentu orang tua kita mau terima dari kita. Belum tentu orang tua kita mau terima dari kita. Bagaimana kalau kita berdakwah dengan akhlak yang jelek? Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana cara kita menasihati saudara kita yang tetap berpegang teguh dengan kesalahan yang ia lakukan? Contoh, kita menasihati saudara kita tersebut untuk tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram atau keluar di dalam bersafar tapi dia beralasan itu biasa di kalangan masyarakat umum dan tidak biasa untuk kamu dalam kelompok ahlu sunnah. Kalau kita sudah menasihati dengan cara yang baik, akhlak yang baik, dia tidak tetap ikut, tidak ada lagi tugas kita. Itulah kemampuan kita, hanya menasihati, memberikan keterangan, memberikan penyampaian dengan akhlak yang terpuji. Dan setelah itu kita bersabar atas tindakan dan tindakan yang dia lakukan dan atas kejadian-kejadian. Karena kemampuan kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik, dengan sesuatu teori yang terbaik untuk bisa membawa dia kepada kebenaran. Kalau dia juga tetap tidak mau, tidak ada lagi setelah itu apa yang bisa kita lakukan selain bersabar. Dan kalau ada kesempatan kita ulangi, kita ulangi tanpa harus putus asa. Bagaimana caranya supaya dia terima? Tidak ada cara. Bagaimana orang bisa terima? Tidak ada caranya. Karena kalau cara itu ada pasti kita semua bisa berubah orang. Dan buktinya bahwa tidak banyak orang yang tidak bisa berubah. Dan cara yang seperti itu tidak dikuasai oleh seorang makhluk pun termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita nasihati orang langsung bisa berubah atau nggak ada yang bisa seperti itu. Hatta Nabi Muhammad pun tidak bisa. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas tentang Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Nabi Muhammad tidak bisa, apalagi kita. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, "Wa ma rusuli ilal balagul mubin." Tidak ada kewajiban rasul kecuali hanya menyampaikan. Kepada Nabi Muhammad Allah mengatakan, "Wa ma 'alaika illa Tidak ada kewajiban Muhammad kecuali menyampaikan. Jadi kewajiban kita sampaikan kebenaran dengan akhlakul karimah, dengan tutur kata yang baik. Setelah itu tidak ada kewajiban kita setelah itu. Wallahu alam. Di antara manusia ada yang memandikan, ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apakah ini ayat Al-Qur'an Ustaz dan surat apa? Jawabannya ini ayat Al-Qur'an. Wa minan nasi may yattakhidhu ilaha hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Ini ayat Al-Qur'an. Nah, namun penyakit saya hafal ayatnya, payah mencari suratnya ayat berapa. Ya. Saya janji insyaallah Allah pada kesempatan yang akan datang ini ayat Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, nanti kalau saya sudah sampai di rumah atau besok telepon ada kamus Al-Qur'an. Kamus Al-Qur'an itu kita tahu ayatnya, lihat, nah tahu surat ayat berapa, surat berapa, ayat berapa, surat apa, ayat apa. Nah, saya kalau sudah kehilangan kamus itu, sudah tidak bersama saya susah. Ketika orang bertanya surat apa, ayat apa, susah. Ya. Lebih enak menghafal ayatnya dibanding menghafal ini surat apa, ayat ayat apa, ayat berapa. Karena angka-angka itu saya menemukan diri saya paling payah menghafal angka. Saya nggak tahu kenapa. Paling payah menghafal angka-angka. Sehingga susah sekali menghafal ayat ini surat berapa ayat berapa, surat berapa ayat berapa, surat berapa. Ayat. Karena ayat itu kan angkanya antara 1 sampai 9 ya Ya, seluruh angka itu hanya 1 sampai 0 sampai 9, maaf, 0 sampai 9. Susah sekali menghafalnya. Allah, ini kelemahan saya. Kelemahan saya diantaranya adalah susah susah untuk menghafal di surat apa ya apa. Tapi saya pastikan bahwa ini adalah ayat Al-Quran. Di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Sehingga yang dia taati, yang dia patuhi hanya hawa nafsunya. Apa kata hawa nafsunya diikuti? Apa ketika disuruh oleh hawa nafsunya dia jalan, ketika disuruh oleh hawa nafsunya berhenti dia berhenti. Yang diikutinya satu-satunya hanya keinginan dalam jiwanya saja. Saya seorang penderita darah tinggi dan mengakibatkan kepala saya sering pusing berat dan saat kepala saya pusing saya berusaha untuk menenangkan seperti istirahat tidur dan menenangkan pikiran sejenak dan lain-lain. Akan tetapi cara semua itu tidak ampuh dan saya juga sering melakukan zikir dan berdoa kepada Allah. Dan dalam doa saya juga meminta agar disembuhkan sakit kepala berat yang saya derita akan tetapi kepala saya masih tetap sakit juga. Dan yang terakhir saya minum obat sakit kepala yang banyak dijual di pasaran. Sebenarnya saya tidak mau berobat dengan obat atau dengan cara lain kedokteran. Apakah dengan minum obat sakit kepala tersebut saya melanggar ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Tidak. Tidak, bahkan mencari obat disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah lam yunzilu dawaan illa anzala lahu dawaan fatadawau. Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan bersamanya obat. Maka carilah obat. Berusahalah kalian berobat. Maka berobat itu disuruh oleh oleh Allah dan Rasulnya. Berobat disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kita disuruh berusaha dan berupaya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Usulan saya kepada yang sering penyakit sakit kepala ini dibekam. Bekam sangat sangat sekali banyak ya, karena bekam itu disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah terbukti banyak sekali orang yang sering sakit kepala lebih cepat perobatannya melalui bekam ya. Kalau kalau anu saya bertanya nanti tempatnya pada teman-teman yang sudah tahu tempatnya. Saya mempunyai teman dan dia bertanya tentang pelajarannya. Begini Ustaz, teman saya minta diberikan fatwa kepada dirinya yang sedang terombang ambing dalam keputusan untuk segan keluar dari bank konvensional apabila teman saya keluar tanpa surat persetujuan resmi maka dia harus menutup pinjaman lunak dari bank tersebut yang jumlahnya lumayan besar bagi teman saya tersebut untuk menggantinya dan dia tidak sanggup segera membayarnya. Pertanyaan apakah dia harus menunggu dapat pasangan dari bank tersebut atau terus baru keluar dari bank atau bagaimana cara menurut syariat? Kalau betul-betul dia tidak sanggup membayar, kalau betul-betul dia tidak sanggup membayar, kalau dia keluar hutangnya terlalu banyak sehingga dia akan habis seluruh hartanya terjual untuk menutup bank tersebut. Tapi kalau masih ada tanah yang perlu yang bisa dijual, masih ada mobil yang bisa dijual kita ganti dengan sepeda motor itu lebih baik tinggalkan yang seperti itu karena kita tidak tahu akhir akhir akhir daripada hayat kita kapan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia bagaimana kalau kita meninggal dunia kita masih masih masih saja bergelut dalam pekerjaan ibadah seperti itu apa yang akan menjadi akhir daripada hidup kita kalau kita kemudiannya meninggal dalam kondisi yang seperti itu tapi kalau memang tidak sanggup sama sekali habis semuanya untuk terjual sehingga kita betul-betul nggak punya mungkin Allah Subhanahu wa taala pasti sayang kepada makhluknya. Berdoalah kepada Allah agar kita sanggup memberikan mengeluarkan bayang walaupun harus menjual tanah misalnya, ada mobil menjual mobil untuk menutupi, itu lebih baik. Itu jauh lebih baik dibanding harus berharap bahwa mungkin saya pensiun tiga tahun lagi, lima tahun lagi karena kita tidak tahu umur kita kapan. Ya, ini pertanyaan yang disampaikan dari radio tadi. Ya, sampaikan di radio dan sepertinya tidak puas dan minta diulang kembali pertanyaan ini maka saya saya kalau saya menyarankan lebih baik membersihkan diri daripada maksiat dibanding harus berupaya mencari jalan yang mudah bagi kita karena kita tidak tahu umur kita akan berakhir kapan saya tidak tahu kondisinya kalau memang betul-betul tidak bisa sama sekali Mungkin ini uzur di hadapan Allah untuk dia belum berhenti. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk jual tanah yang sudah pernah-pernah kita beli, jual sesuatu dan kita mulai dari sesuatu, maka itu lebih baik. Lebih baik karena kita tidak tahu kapan akhir daripada kehidupan kita, kapan malaikat mau datang. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih dapat pertanyaan, Dan silakan, silakan. Ini masalah haram dan halal itu. Iya, Pak dan Rasulnya. mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa saya cari ya, sebentar dalam surat An-Nisa saya yakin dia dalam surat An-Nisa namun ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 83. Di dalam surah nisa ayat 83 Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila." Apabila datang kepada mereka sebuah urusan, mereka langsung tebarkan masalah tersebut. Andai mereka kembalikan dulu permasalahan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri dalam hal ini adalah para ulama yang mengerti hukum. Andai mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri dari mereka, orang yang mempunyai kemampuan dari mereka dan mengerti syariat minhum maka akan diketahui oleh mereka-mereka yang selalu mengambil intisari daripada syariat untuk mengetahui dari mereka apa sebenarnya hukumnya ayat ini menerangkan adanya masalah-masalah yang akan datang nanti yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak jelas keterangannya. Tidak jelas maksudnya adalah tidak ada kata putus yang tegas. Karena masalahnya belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya datang setelahnya. Setelah Rasulullah wafat datang masalah. Yang mana masalah ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masalah yang seperti itu menurut Al-Quran 83 surat An-Nisa kembalikan kepada ahli ilmu sehingga mereka bisa mengkajinya secara um, secara syariat sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis sehingga mereka bisa mengetahui hukumnya sehingga mereka bisa mengetahui apa hukumnya melalui kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh kitabullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita yakin bahwa rokok tidak akan ada kita bertemu ayat Al-Quran mengharapkan kami saya harapkan kepada kalian merokok itu tidak akan ada Hadis Nabi saya harapkan kepada kalian menghisap yang yang bernama rokok tidak akan ada. Karena bahwa rokok itu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tidak akan bertemu oleh kita zakat beras sekian banyaknya, nggak akan bertemu zakat beras berapa. Karena beras tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keliling kita mencari hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang zakat beras nggak akan ketemu. Lalu dari mana kita tahu zakat beras? Kembalikan kepada ulama. Ulama mengkaji ilmu syariat dengan cara kias, dengan cara istia, dengan cara membaca kitab bukan hadis tadi dan mengambil intisari tentang masalah hukum. Baru kemudian mereka fatwakan begini ini. Maka banyak hal yang datang setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kitabullah dan hadis Nabi Muhammad telah menjawab segalanya. Tinggal butuh orang yang mengerti tentang kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menakar permasalahan yang datang dengan kaedah-kaedah yang telah Allah ajarkan di dalam, dalam Al-Quran dan Rasulullah ajarkan di dalam hadis tadi. Nah ini permasalahan sebenarnya. Sehingga banyak orang yang merasa dari mana-mana Al-Qurannya, mana hadisnya tidak akan ketemu. Ya bahkan tidak akan ketemu. Namun para ulama menakar keberadaan rokok, apa manfaatnya, apa mudaratnya, maka ketemu bahwa seluruh dokter mengatakan ini mudarat yang sangat besar. Dokter Islam, dokter kafir semuanya sepakat bahwa ini berbahaya. Rokok ini berbahaya. Bisa me mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya di dalam tubuh. Bukankah di dalam agama kita Nabi telah melarang seluruh yang membahayakan terlarang? Tidak boleh memberikan mudarat. Tidak boleh mendatangkan mudarat dan memberikan mudarat. Itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rokok ini memberikan mudarat dan berbahaya, sehingga saking bahayanya diwajibkan iklan dan diwajibkan dipasang setiap mau dijual. Diwajibkan pasang kan? Iya. Saking bahayanya. Kalau mau iklan rokok, wajib dipasang itu. Bahwa rokok ini akan begini, akan keluar mudaratnya. Dan kalau kita hitung mudaratnya jauh akan jauh akan lebih besar daripada itu. Diwajibkan untuk dipasang kalau mereka pasang spanduk jualan, mesti harus ada, harus dicantumkan itu. Bahkan di dalam kotaknya sendiri harus dicantumkan. Ini berbahaya. Barang-barang yang berbahaya dan merusak jiwa, bahkan bisa sampai kepada pembunuhan jiwa. Dalam agama Islam boleh atau tidak boleh? Nah itu sebenarnya larinya ke sana, bukan kemudian dari mana datangnya kok Al-Quran tidak berbicara haram, hadis tidak berbicara haram, tiba-tiba mereka mengharamkan. Karena mereka melihat dari kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama Islam. Belum lagi masuk kepada kaidah mubazir. Belum lagi memberikan mudarat kepada orang lain. Karena menurut penelitian ilmiah, orang yang di samping kita yang tidak merokok itu lebih, lebih berbahaya kenanya dibanding orang merokok itu sendiri. Berarti kita memberikan orang lain mudarat. Kalau di dalam agama Islam saja, kalau di dalam agama Islam saja bahwa dilarang kita berak di jalan yang ditempuh oleh manusia. Dilarang dalam agama Islam. Itu ada dalam hadisnya. Iyakum wal buruza fi fiturukat. Jauhi oleh kalian, tinggalkan beol di jalan manusia. Karena itu akan memberikan mudarat kepada orang yang berjalan. Hanya itu. Mengganggu orang dengan aromanya yang tidak sedap dan mungkin terpijak kaki sudah dilarang oleh Nabi Muhammad karena dia memberikan mudarat kepada manusia. wabil dilarang kalian berak di tempat orang-orang berteduh di saat perjalanan. Karena ketika orang berteduh ternyata ada berak. ada berak di situ. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Akankah mudarat beol di jalan dan di tempat-tempat orang berteduh lebih ringan daripada mudarat yang dihasilkan oleh nah yang seperti ini para ulama membaca syariat dari kitabullah dan hadis Nabi Muhammad lalu menakar masalah yang ada kepada syariat tersebut. Ternyata kalau beol di jalan terlarang, kalau beol di tempat manusia berteduh terlarang, bagaimana dengan yang seperti ini? Bahwa mudaratnya berlipat-lipat ganda lebih daripada sekedar itu. Ya kemudian masuk dia ke, kaedah kaidah mubazir. Ya. Kita makan, sengaja kita ambil nasi lebih banyak daripada takaran perut kita. Itu namanya apa? Mubazir. Kita tahu takaran perut kita hanya setengah piring itu. Tapi kita penuhkan piring itu. Kenapa? Karena tren. Malu kalau seandainya di tengah orang ramai, nasi itu bersih dari piring. Kan sekarang tren itu kalau sudah kalau sudah pesta itu lihat manusia mengambil banyak lebih daripada jatahnya hanya satu sendok diambil empat sendok lima sendok karena malu menghabiskannya di depan orang ramai harus banyak tersisa itu dilarang oleh agama Islam dengan sebutan apa mubazir tidak masuk rokok dalam kaidah ini mubazir ini masuk dan lebih daripada itu. Masuk dan lebih daripada itu. Maka ketika para ulama mengharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam. Tapi yang tidak kita setuju adalah fatwa yang sekarang. Haram untuk sebagian orang, halal untuk sebagian orang. Nah, ini yang tidak kita setuju. Ya. Dan yang seperti ini tidak pernah ada dalam agama Islam saya minta kepada siapapun, tolong datangkan dari mana kiasnya. Ada barang dalam agama Islam haram untuk orang ini, halal untuk orang ini. Dari mana datangnya? Halal haram di tempat umum, halal kalau tidak di tempat umum. Oh, iya. Sesuatu dalam agama Islam harus ada kias, harus ada sesuatu yang dikiaskan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak menemukan kiasnya. Allah alam kita setuju dengan ulama yang mengatakan haram. Saya secara pribadi karena sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun kita tidak setuju diharamkan kepada sebagian orang, dihalalkan kepada sebagian orang. Sungguhnya sesungguhnya fatwa ulama dunia, fatwa ulama dunia sudah lama itu mengharamkan rokok. Ya, cuman ulama di Indonesia belum berani mengharamkannya. Saya tidak tahu kenapa. Katanya karena devisa negara lebih banyak berasal dari katanya begitu.